Kita setelah memuji Allah Subhanahu wa taala bersyukur atas nikmat-nikmatnya dan kita ucapkan salawat dan salam kepada Nabi yang kita cintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka kita minta pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini ilmu yang bermanfaat dan kita minta pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengamalkan dari apa yang kita peroleh dari ilmu yang bermanfaat tersebut. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan bahas tentang kaidah yang tadi disebut oleh akhuna Al-Fadil Al-Akhi eh, Ihsan hafizahullah taala bahwa kita akan membahas kaidah ibadah itu ditegakkan di atas syariat. Ibadah ditegakkan di atas syariat. Dalam bahasa Arab, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala berkata, "Al-ibadatu mawqufatun 'ala asy-syara'." Al-ibadatu mawqufatun ala syara' ini kaidah. Jadi ibadah-ibadah itu dibangun atau ditegakkan di atas syariat. Ini kaidah. Insyaallah taala kita akan bahas makna dari kaidah ini, penjelasan dari kaidah ini dan dalam kesempatan ini saya lihat penjelasannya akan sedikit panjang ya. Kemudian setelah itu kita akan bahas dalil-dalil dari kaidah yang agung ini dari Quran dan dari Sunnah tentunya. Kemudian kita akan bahas penerapan dari kaidah yang mulia ini. Praktek dari kaidah yang agung ini. Baik. Mari kita perhatikan kaidah yang berbunyi al-ibadatu mauqufatun 'ala syara'. Al-ibadatu mauqufatun 'ala asy-syara'. Ibadah-ibadah itu dibangun di atas syariat atau ditegakkan di atas syariat. Kita tahu makna ibadah. Ya. Ibadah <clears throat> maknanya adalah seperti yang didefinisikan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal af'ali al-batinati wal zahira sebuah nama, sebuah ungkapan yang jami' yang memiliki cakupan yang luas bagi seluruh apa yang Allah cintai dan Allah ridai dari seluruh perkataan dan perbuatan baik yang nampak atau yang tersembunyi ini ibadah <clears throat> eh, Syekh Muhammad bin Salih Al-Thani rahimahullah ta'ala juga pernah mendefinisikan ibadah. Beliau berkata, ibadah adalah at lillah, at-tadhallulu lillahi azza wa jal, mahabbatan wa ta'zima bi fi'li awamirihi wa ijtinabi nawahihi ala al-wajh alladhi ja'at bihi syara'i'uhu. Ibadah itu adalah merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dasar cinta dan pengagungan ini ibadah. Jadi merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dasar cinta dan pengagungan. Dengan cara apa? Dengan cara melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan atau menjauhi larangan-larangannya. Ala wajhi alladhi ja'at bihi syara'ihu. Ya. Sesuai dengan syariat-syariatnya di atas sisi yang datang dengan syariat-syariatnya. Faidah yang agung ini, faidah yang besar ini, yakni al-ibadat mauqufatun al syara' <clears throat> ulama berkata, saya akan bacakan penjelasan dari ulama karena saya lihat eh, sangat bagus sekali untuk dibaca dan dipahami oleh kita semua. Dalat hadhihi al-qaidatul 'azimah على أن الشأن في العبادات أن تكون توقيفية مutalaqqatan nasyara. Jadi kaidah yang agung ini menunjukkan bahwa uh, asyan urusan dalam masalah ibadah adalah tauqifiyah mutalaqqa min syara. Yani diambil dari syariat. وذلك لأنها حق خالص لله عز wajal. Karena ibadah itu adalah hak yang khalis, yang murni milik Allah Azza wa Jal. فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله جل وعلا أو شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم. Tidak disyariatkan dari ibadah kecuali apa yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jal dan apa yang disyariatkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena bab al-ibadat wad-diyanat wat-taqarrubat mutalaqqatun anillahi wa rasulih فليس لأحد أن يجعل شيئا عبادة أو قربة إلا بدليل شرعي. وأنا بأن babal al-ibadah. saya ulangi. Karena bab ibadah, bab agama dan taqarrubat, ini ketaatan dan taqarrubat itu diambil dari Allah dan Rasulnya. Tidak ada seorang pun menjadikan sesuatu sebagai ibadah, menjadikan sesuatu ini merupakan kurbah, melainkan dengan dalil syar'i. I man ahdatha ibadatan fid dini laysat mutalaqqatan anillahi wa rasulihi fa amaluhu mardudun. Maka seluruh orang yang membuat ibadah ya, seluruh orang yang mengadakan hal yang baru dalam masalah ibadah dalam agama ini yang tidak diambil dari Allah dan Rasulnya maka amalannya merdud amalannya tertolak إن كان ذلك العمل لم يشرعه الله ورسوله أصلا أو شرعه الله ورسوله على صفة أو في زمان أو مكان مخصوص ثم غيرها إلى غير ذلك إلى غير تلك الصفة التي وضعها الشارع. Ya, Allah berkata sama saja apakah mendatangkan ibadah yang sama sekali tidak ada contoh dalam syariat atau Ada contoh dalam syariat dari sisi sifatnya, dari sisi zaman dan tempat, tetapi melakukannya tidak sesuai dengan sifat yang telah diletakkan oleh syariat. Allah Ta'ala huwal hakimu li'ibadihi ala lisani rasulih. Allah adalah hakim atas hamba-hambanya atas lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fala hukma illa li hukmihi wa dina illa dinuh. tidak ada hukum kecuali uh, fala hukma illa hukmuh maaf fala hukma illa hukmuh tidak ada hukum kecuali hukumnya dan tidak ada agama kecuali agamanya يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله berkata الأمور المقدرة بالشرع لا مجال للرأي فيها perkara-perkara yang sudah ditentukan dengan syariat maka tidak ada majal, tidak ada tempat bagi akal, tidak ada tempat bagi rayu untuk bermain di sini. Wala bi bitaghayyur zaman wal ahwal. Dan dia tidak akan berubah karena berubahnya waktu eh, karena berubahnya zaman, nah, waktu atau keadaan. Karena dzalika yufdi ila taghayyur syara'. Karena hal tersebut akan mengarah kepada perubahan syariat. Bitaghayyuri az-zamani wal ahwal dengan berubahnya zaman dan keadaan ya fala takunu al-millatu wahidatan wala al-ummatu muttafiqah dan nantinya akan mengakibatkan jadi milahnya bukan milah yang satu dan umatnya tidak mungkin bersatu li kulli asrin syariah wa kulli qaumin millah. Dan tentunya pada setiap pada setiap masa akan ada syariat tersendiri dan bagi setiap kaum ada milah tersendiri. Ini kalau dibuka pintu eh, kalau dibuka pintu artinya eh, dibuka begitu saja ya eh, tidak eh, kembali kepada kaidah ini kalau dibuka pintu bid'ah maksud saya. Kalau dibuka pintu bid'ah, ini setiap orang boleh mengadakan hal yang baru, maka bermacam-macam, bermacam-macam ibadah. Nanti nanti ada syariat baru, ya, dan umat tidak akan mungkin bersatu. Oleh karena itu, eh, kita lihat kata ulama, yang bagi allah 'alal muta'abbid أن يلاحظ في عبادته في عبادته أصلين مهمين oleh karena itu dari sini bagi orang yang beribadah dia hendak memperhatikan dua pokok yang besar yang penting yang pertama antakun al-ibadatu khalisatan lillah yang kedua al-mutaba'atu rasul sallallahu alaihi wasallam fi tilka al-ibadah dan ibadah ini khusus murni karena Allah Subhanahu wa taala dan yang kedua melihat mutaba'ah hendaknya ibadahnya disesuaikan dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lihat Syekh As-Sa'di rahimahullah taala di dalam Al-Qawaid wal Usul al-Jami'ah beliau pernah berkata aman jama'a Allahu lahu al-aslaini aflaha wa sa'ad barang siapa yang Allah kumpulkan pada diri seseorang dua pokok ini maka dia akan menjadi orang yang sukses, menang ya dan orang yang bahagia. Kalau ada pada diri seseorang dua hal ini yakni ikhlas dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu sesuai dengan apa yang dicontoh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Rasul adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi apabila ada pada diri seseorang keikhlasan dalam beribadah, betul-betul ibadahnya karena Allah Subhanahu wa taala bukan karena selain Allah, apakah karena pujian manusia atau ingin dikatakan orang soleh atau ingin dikatakan banyak ibadah atau orang yang taat. Tidak ada niat seperti itu. Ya. Ibadahnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala atau yang kedua mengikuti sunnah Rasulullah Wasallam Kalau ada pada diri seseorang dua hal ini, ikhlas dan mutabaah, maka kata Syekh aflaha wa sa'ad. Ya. Dia menjadi orang yang beruntung dan dia menjadi orang yang bahagia. Wa man fatahu al-amran aw ahadun minhum khasara khusran mubina. Kalau tidak ada dua perkara ini atau salah satunya tidak ada maka merugilah ya, dengan kerugian yang nyata. Wa man kana taratan وتارة استحق من الخير والثواب والمدح بقدر إخلاصه ومتابعته قلة وكثرة قوة وضعفا dan siapa orang yang sekali-kali ini sekali-kali itu maka dia berhak mendapatkan kebaikan pahala dan pujian sesuai dengan kadar keikhlasan dan mutabaahnya dan sesuai dengan killah wa kafrah sedikit atau banyaknya kuat atau lemahnya tapi yang perlu kita ingat, ya, kita berusaha untuk selalu ikhlas dan mengikuti sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang bahagia, orang yang beruntung kata seandainya dia adalah yang terkumpul pada dirinya dua hal ini. Ketika ibadah ikhlas, karena Allah Subhanahu Wa Taala bukan tujuan dunia. Yang kedua, mengikuti sunnah Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam. Akhwati fillah rahimakumullah. Ada hal yang ingin saya sampaikan di sini ya. Untuk sebagai pengingat, untuk saya mengingat <clears throat> untuk kita semua dan harus diingat-ingat terus bahwa al-mutaba'ah la tatahaqqaq illa idza kana al-amalu muwafiqan li syari'ati fi umurin sittah. Mutaba'ah mengikuti sunnah Rasulullah SAW itu tidak akan terwujud kecuali apabila amalnya sesuai dengan syariat dalam enam perkara. Ya. Jadi al-mutaba'ah sekali lagi mengikuti sunnah Rasulullah SAW tidak akan terwujud kecuali mengikuti syariat amal yang mengikuti syariat dalam enam perkara. Yakni perkara yang pertama sebabnya dari sisi sebab Perkara yang kedua jenis. Perkara yang ketiga adalah kadar. Ya. Perkara yang keempat keifiat tata caranya, kelima zamannya, keenam tempatnya. Ya, perhatikan enam hal ini. Yang ini disebutkan oleh Syekh Muhammad SAW rahimahullah ta'ala. Yang pertama, amal kita harus sesuai dengan syariat dari sisi sebab. Karena kata Syekh Utsaimin faman syara'a ibadatan li sababin lam yaj'alhu syari' sababan fa innahu la tuqbal minhu Barang siapa yang meng meng mengadakan syariat membuat syariat dalam ibadah melakukan ibadah karena ada sebab tertentu yang tidak dijadikan sebab oleh syariat maka tidak diterima ibadahnya di sini Syekh Utsaimin rahimahullah mencontohkan an yusalli rak'ataini kullama dakhala baitahu wa yattakhidha sunnah Fa'adha mardudun alaihi amaluhu. Ya. Setiap masuk ke rumah, setiap masuk ke rumah, orang sholat karena masuk ke rumah. Ya, keluar sedikit, masuk sholat. Keluar sebentar, uh, sholat. Ya. Ini kata Syekh Semin, eh, tidak ada. Ya. Dan dia katakan hadha mardud. Ya. Atau seperti misalkan mengadakan sholat karena awal tahun baru. Ya, karena tahun baru malamnya sholat dua rakaat misalkan sebabnya tahun baru kemudian sholat dua rakaat ini tidak ada sunnahnya ini merdut. karena apa karena syariat tidak mengatakan bahwa malam tahun baru merupakan sebab harus diadakannya atau disunahkannya sholat dua rakaat jadi siapa dan kita yang melakukan ibadah dengan sebab tertentu yang tidak ada perintah dari syariat maka ter tertolak yang kedua amal kita harus sesuai dengan jenis jenis ya di sini contohkan kalau ta'abbada lillahi bi'ibadatin lam yushra' jinsuha fahuwa ghairu maqbulah barang siapa seorang beribadah kepada Allah dengan sebuah ibadah yang tidak disyariatkan dari sisi jenisnya maka ibadah ini tertolak tidak diterima contoh kata Ustaz Saimin "Lau an ahadan dhaha bi farasin fa ina udhiyatahu mardudatun alaih." kalau ada seseorang berkorban <clears throat> dengan kuda maka tidak akan diterima ya karena berkorban itu dengan binatang ternak atau berkorban ya seperti sebagian contoh dengan ah anak mau berkorban dengan setrek bebek misalkan disembelih harganya misalkan sama sama kambing ya ini pun jadi eh, terima kemudian yang ketiga harus sesuai dengan syariat dari sisi kadarnya dari sisi kadarnya ya jadi kadarnya misalkan setelah sholat baca doa dan baca subhanallah alhamdulillah kemudian Allah akbar 33 kali ya, ya kemudian seseorang ah anak nggak mau 33 kali ya anak maunya eh, 40 kali misalkan 40 kali ini pun kadarnya eh, berlebih tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tapi dalam masalah ini Syekh Utsaimin rahimahullah taala berkata karena ibadah ini munfasil maka yang 33-nya diterima yang lainnya tidak. Nah. Yang keempat, dari sisi kaifiat tata cara dari sisi kaifiat kalau amal syakhsun amalan yuta'abbadu lillahi bihi wa khalafa syari'a fi kaifiyatihi lam yukbal minhu wa amaluhu mardudun alaihi ya kalau seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala menyelisih syariat Allah dari sisi kaifiatnya maka amalnya tidak diterima amalnya ter tertolak seperti Kata Rasul Utsaimin rahimahullah, "Anna rajulan shalla wa sajada qabla an yarka." Ada orang salat Dia sujud sebelum rukuk. Maka fa salatuhu batilah karena lam tuwafiq syariat fil kaifiyah. Karena salatnya tidak sesuai dengan syariat dari sisi kaifiyat. Karena apa? Salat kan berdiri, rukuk, kemudian sujud. Ada orang salat sujud dulu, kemudian rukuk. Nah ini kaifiatnya tidak sesuai dengan syariat. Maka tidak diterima. Oleh karena itu, beribadah harus sesuai dengan syariat dari sisi kefiahnya. Dari sisi zaman, waktu. Dari sisi zaman. Jadi kita beribadah, ya, harus lihat zamannya. Karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah telah mensyariatkan ibadah ya, dengan zaman yang telah ditentukan. Kalau kita beribadah dengan ibadah yang telah ditentukan zamannya kemudian kita menyelisih zaman dari apa yang telah ditentukan oleh syariat maka tidak diterima uh, ibadah kita sebagai contoh falau shalla salata qabla dukhuli waqtiha fas salatu ghairu maqbulah kalau orang salat sebelum masuk waktu salat maka salatnya tidak diterima li'annaha fi zamanin ghair ma haddadahu syara karena dia salat di waktu yang tidak ditentukan oleh syariat. Dan terakhir yang keenam, ya, an yakuna al-amal muwafiqan li syariati fil makan. Di syari eh, amalnya harus sesuai dengan syariat pada tempatnya. Contoh, kalau an ahadan i'takaf i'takaf fi ghairi masajid. Kalau ada seseorang i'tikaf di selain masjid. بأن يكون قد اعتكف في المدرسة أو في البيت فإن اعتكافه لا يصح kalau anda seseorang beretikaf di selain masjid, ya, atau seperti misalkan etikafnya di sekolah atau etikafnya di rumah, maka etikafnya tidak sah. Etikafnya tidak sah karena apa? Li'annahu lam yuwafiqu syara' bi makan al-i'tikaf. Al-i'tikafu mahalluhu fil masjid. Karena tidak sesuai dengan syariat dalam tempatnya ini tempat etikaf karena etikaf itu tempatnya di mana? Di masjid. Karena seperti orang yang tawaf. Ya. Tawaf hanya di Ka'bah. Ka'bah adanya di mana? Di Masjidil Haram, di Makkah. Ya, kita lihat sebagian orang kaum Syiah ya, seperti Husain. Ini bikin Ka'bah sendiri di Yaman, kemudian mereka tawaf. Ya. Ini tidak diterima tawafnya. Ya. Karena apa? Karena tempatnya telah ditentukan bahwa tawaf itu haulal Ka'bah di sekitar Ka'bah dan Ka'bah di atas muka bumi ini cuma satu yakni di Mekah lebih tepatnya di Masjid Al-Haram oleh karena itu tidak disyariatkan melakukan tawaf di selain tempat situ misalkan anda mau tawaf niat ibadah tawaf tapi mengelilingi misalkan Masjid Istiqlal misalkan anda mau tawaf mengelilingi misalkan masjid di kampung anak nah, tidak bisa diterima karena menyelisih tempat ya, karena tempatnya tawaf itu di Ka'bah Allah alam soal ini penjelasan dari eh, kaidah al-ibadat mauqufatun ala syara ya kita harus ingat kaidah ini al-ibadatu mauqufatun على الشرع kalimat al-ibadat mawqufatun ala syara' ini <clears throat> disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih al di antara dalam kitab Asy-Syarh Al-Mumti'. Eh, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin taala punya ungkapan-ungkapan yang lain yang maknanya sama dengan hal ini. Saya akan sebutkan ya. Di antaranya adalah kaidah al-aslu fil ibadati at-tahrim. Hukum asal ibadat adalah haram. Maknanya sama. Kemudian ada juga perkataan beliau kullu syai'in wujida sababuhu fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yaf'alhu kana dhalika dalilan ala annahu laysa bisunnah. Segala sesuatu yang ada sebabnya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maka hal itu menunjukkan bahwa bukan sunnah dan tidak sesuai dengan sunnah kemudian ada lagi perkataan beliau al ibadatu mabniyatun ala tawqif ya kemudian juga ada lagi kullu syai'in sababuhu mawjud fi ahli rasul wa lam yaf'alhu fata'budu bihi bid'ah segala sesuatu yang sebabnya ada di zaman Rasul Alaihi Wasallam dan Rasul tidak melakukannya maka beribadah dengan hal itu merupakan kebid'ahan kemudian di antara juga adalah kullu ma wujida sababuhu fi ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa lam yaf'alhu sunnatu tarkuhu. Segala sesuatu yang ada di sebabnya di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dia tidak melakukannya, maka sunnahnya adalah meninggalkan hal tersebut. Sunnahnya adalah meninggalkan hal tersebut. Jadi eh, ini yang harus kita perhatikan. Kemudian perkataan beliau juga, الطريق الموصل إلى الله الأصل فيها المنع حتى يقوم دليل على أنها مشروعة jalan yang menghantarkan kita kepada Allah yakni ibadah hukum asal adalah terlarang hatta yakuma dalil sehingga ada dalil yang menunjukkan bahwasanya hal tersebut disyariatkan kemudian juga berkatan beliau al-ibadatul al-ibadat الأصل فيها fiha al يكون hatta التشريع الإبادة إبادة ibadah itu hukum asalnya adalah dilarang sampai ada eh, dalil pensyariatannya artinya apa artinya kita tidak boleh melakukan ibadah ya kita mengatakan ini eh, wajib atau ini sunnah kecuali kalau ada dalil dalil dari mana dalil dari Al-Qur'an dan sunnah dari Al-Qur'an dan sunnah. Bukan dari primbon, bukan dari selain Al-Quran dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi bukan dari primbon, bukan dari eh, buku-buku manusia, tapi dari Al-Quran dan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Baik, ini tentang kaidah al-ibadat mauqufatun ala syara'. Ibadah itu dibangun di atas syariat. Dan tadi sudah saya bacakan penjelasan dari ulama tentang makna al-ibadatu mauqufatun ala syara' dan hendaknya kita betul-betul kuat dalam masalah ini dan harus betul-betul memahami dengan pemahaman yang benar ya baik setelah kita mengetahui penjelasan dari kaidah al-ibadatu mauqufatun ala syara' bahwa ibadah itu ditegakkan di atas syariat maka kita menuju kepada dalil-dalil dari kaidah ini. Min adillatul qaidah. Apa dalilnya? Apa dasarnya? Apa dasar yang mendasari al-ibadat mauqufatun ala syara'? Ibadah itu dibangun di atas syariat. Dalilnya adalah yang pertama surat Al-Baqarah ayat 108. Kita lihat Al-Baqarah 128. Allah berfirman tentang doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Bisa dicatat Al-Baqarah 128. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم lihat Di sini Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salat alaihi wassalatu wassalam berdoa yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ini. Rabbana wa Rabb kami. Waj'alna jadikan kami muslimaini lak. Dua dua orang yang berserah diri kepada Engkau. Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Dan dari anak cucu kami, anak keturunan kami, juga menjadi umat yang menyerahkan dirinya kepada engkau. Wa arina manasikana dan tunjukkan kepada kami manasik-manasik kami. Manasik haji, manasik umrah. Wa tub alaina dan terimalah tobat kami. Innaka anta tawwabur rahim. Sesungguhnya engkau Maha penerima tobat dan Maha penyayang. Surat Al-Baqarah ayat 128. Mana syahid dari ayat yang mulia ini? Pengambilan dalil dari mana? Ya. Di sini Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berdoa, "Rabbana waj'alna muslimaini lak wa min dzurriyyatina min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim." Dari mana dalilnya? Dalilnya dari kalimat wa arina manasikana. Wa arina manasikan. Nabi Ibrahim alaihissalam minta pada Allah, tunjukkan kepada kami manasik haji kami. Tata cara melakukan ibadah ya haji. Artinya apa? Artinya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam tidak ingin beribadah sesuai dengan hawa nafsunya. Ya. Tetapi Nabi Ibrahim meminta keterangan dari Allah agar Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada Ibrahim, agar Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Ibrahim dan Nabi Ismail tata cara manasik yang benar sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Oleh karena itu, Syekh Muhammad bin Shalih utsaimin rahimahullahu taala ya, beliau berbicara tentang ayat yang mulia ini ketika beliau menafsirkan ayat yang mulia ini <clears throat> ya beliau berkata min fawaidi hadhil ayah di antara faidah dari ayat yang besar ini dari ayat yang dari ayat ini adalah innal asla fil ibadati annaha tauqifiyah hukum asal ibadah itu tauqifiyah maksudnya apa maksudnya berdiri tegak di atas syariat Yani maksudnya apa annal insana la yata'abbadu lillahi bi syai'in illa bima syara' bahwa seseorang tidak boleh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan syariatnya kecuali dengan syariat yang telah Allah tegaskan seseorang tidak boleh beribadah lillah kepada Allah dengan sesuatu illa bima syara'a kecuali dengan sesuatu yang telah Allah syariatkan liqaulihi ta'ala dengan dasar firman Allah taala wa arina manasikana wa arina manasikana ya Allah tunjukkan kepada kami manasik kami tunjukkan kepada kami manasik kami ya wa minha dan di antara faedahnya juga adalah tahrimu at-ta'abbudi lillahi bima lam yashra' bima lam yashra'hu pengharaman beribadah kepada Allah dengan hal yang tidak disyariatkan. Jadi hukumnya haram. Beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala hukumnya apa? Haram. Al-aslu fil ibadati al-hadru. Hukum asal beribadah adalah hadr, haram. Ya. Oleh karena Nabi Ibrahim alaihissalatu wasallam berdoa pada Allah wa arina manasikana wa arina manasikana. Tidak mau Nabi Ibrahim alaihissalatu wasallam melakukan ibadah sekehendak hatinya, sekehendak hawa nafsu tidak mau. Nabi. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala wa taala abadikan doanya Nabi Ibrahim di surat Al-Baqarah ini. Yang hendaknya kita kaum muslimin ya mengambil pelajaran kemudian dari surat ini kemudian kita pun mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan tidak boleh kita lakukan ibadah tanpa syariatnya. Liannahuma kan Nabi Ibrahim dan Ismail da'a Allah azza wa jalla an yuriyahuma manasikahuma. Ya. Berdoa kepada Allah azza wa jalla untuk memperlihatkan kepada keduanya manasik kepada keduanya. Falaula annal fa, فلولا أن العبادة تتوقف على ذلك لتعبد بدون هذه هذا السؤال. Kalau ibadah tidak berdiri di atas hal itu, maka keduanya akan beribadah tanpa bertanya, tanpa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran yang sangat penting buat kita ya, bahwa hukum asal ibadah adalah tauqifiyah atau kaidah kita yang kita sedang bahas al-ibadatu mauqufatun ala syara'. Yang kedua, dalilnya adalah surat ash-Shura ayat 21. <clears throat> surat ash-Shura ayat 21. Ya. Jadi subhanallah para pemirsa dan para pendengar radio Roja ya. ya kita baca kaidah-kaidah ini kita diperkenalkan oleh para ulama dalil-dalil dan cara pengambilan dalil, kemudian contoh-contoh penerapan. Ini penting sekali buat kita. Kita perhatikan dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Surat Ash-Shura ayat 21. Allah berfirman, Am lahum syuraka syara'u lahum minad din ma lam ya'zan bihillah. Apakah mereka memiliki sekutu? ya lagi, apakah mereka memiliki sekutu-sekutu kata Allah? Ya. Syara'u lahum minad din yang membuat syariat agama. Lihat, yang membuat syariat agama untuk mereka. Malam ya'zan bihillah yang tidak diizinkan oleh Allah. Apa sisi pendalilan dari ayat yang mulia ini kita lihat. Anna Allah Jalla wa Ala dhamma al-musyrikin fi ittiba'ihim li tawaghitihim fi tahrimi ma ahalla Allah wa tahlili ma harrama Allah. ونحو ذلك مما اقترته أهواؤهم مع أن الدين لا يكون إلا ما شرعه الله ليدين به العباد ويتقرب به إليه فدل ذلك على أن الأصل في العبادات أنها موقوفة على الشرع فلا يحل لأحد أن يشرع شيئا أو, أو an yushari'a syai'an min ghairi istinad ila ma ja'a 'anillahi aw an rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini sebagaimana perkataan Syekh Sa'di rahimahullah. Allah Jalla wa'ala mencela kaum musyrikin karena mereka mengikuti para togut-togut mereka dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan dan menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ya, wa nahwi dan yang semisalnya dari hal yang dituntut oleh hawa nafsu mereka. Mereka melakukan itu karena hawa nafsu. Sampai menyelisihi Allah. Ma'anna din, padahal agama itu tidaklah melainkan kecuali apa yang Allah syariatkan. Yang dengannya para hamba beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Maka hal ini menunjukkan bahwa ibadat itu dibangun di atas syariat tidak halal. Lihat, la yahil. Tidak halal. Li ahadin bagi siapapun membuat syariat tanpa menyandarkannya kepada Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Tanpa ada keterangan yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Syekhul Islam berkata, "Faman nadaba ila syai'in yataqarrabu bihi ila Allah." أو أوجبه بقوله أو فعله من غير أن يشرعه الله فقد شرع في الدين ما لم يأذن به الله Barang siapa yang menyunahkan sesuatu yang dengannya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala atau mewajibkan sesuatu dengan ucapannya atau perbuatannya tanpa syariat dari Allah Subhanahu wa taala maka berarti orang ini telah membuat syariat malam ya'zan bihillah dengan hal yang tidak pernah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man ittaba'ahu fi dzalik faqad ittakhadhahu syarikan lillah. Dan orang yang mengikutinya dalam, dalam hal tersebut maka dia telah mengambil sekutu bagi Allah. Syara'a min ad-din ma lam ya'zan bihillah. Telah membuat syariat agama yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat mengerikan. Ya. Ayat yang mulia ini sangat sangat mengerikan bagi mereka-mereka orang yang membuat syariat baru dalam agama. Lihat, Allah Subhanahu wa taala berkata, "Am lahum syuraka?" Apakah mereka itu memiliki sekutu-sekutu? Syara'u lahum min ad-din yang membuat syariat agama malam ya'dzan bihillah yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh bagi siapapun membuat syariat baru. Ya. Tidak boleh bagi seseorang beribadah apakah itu sunnah atau yang wajib ya kecuali dengan syariat Allah. Tidak boleh bagi seseorang mendakwahkan kepada orang lain. Wahai manusia, wahai jamaah, ini sunnah loh. Ya, dari Rasul padahal tidak pernah ada itu keterangan dari Rasul. Kemudian mewajibkan sesuatu ya padahal tidak ada dalam Al-Qur'an dan sunnah. Menyunahkan dan mewajibkannya hanya dengan ra'yu dengan hawa nafsunya. Ingat ayat yang mulia ini. Allah berfirman, Allahum lahum syuraka syara'u lahum min ad-din man lam ya'zan bihillah." Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu? yang membuat syariat agama yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang ketiga, <clears throat> dalil yang terakhir ya. Adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dalam kitab Sulh bab idza istalahu ala sulhi ala sulhin jur sulhu mardud Kemudian juga hadis ini diriwayatkan, eh, dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Uqdiyah, dalam kitab Al-Uqdiyah. Rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda, "Man ahdata fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang membuat hal yang baru dalam perkara kami, di dalam agama kami yang tidak ada contoh, maka tertolak. <clears throat> Hadisnya ada dalam Bukhari dan Muslim. Dicek di Bukhari nomor ke 2697 di sini. Tapi bisa jadi cetakannya berbeda, nomornya agak berbeda. Kemudian juga dalam Muslim hadis ke 1718 ya. Nah, sisi pendalilan dari hadis ini, hadal hadisu aslun azimun min usulil Islam. Ya, Hadis ini merupakan pokok yang besar dari pondasi-pondasi Islam. فقد دل على أن العبادة lam لم يشرعها ليس عليها أمر الله ورسوله فتكون مردودة. Ini menunjukkan bahwa ibadah yang tidak disyariatkan, yang tidak ada amrullah, perintah Allah dan Rasulnya maka tertolak. Kalau anna insanan ta'abbada lillahi ta'ala bi'ibadatin lam yashra'ha kanatil ibadatu batilah. Kalau seseorang beribadah kepada Allah dengan ibadah yang tidak disyariatkan oleh Allah, maka ibadahnya batil. Sawa'un kanat lam tushra' min asliha aw syuri'at ala wajhin akhar wa athbatahu wa laha sababan ghair thabitin syar'an fa innaha mardudatun alaih. Sama saja apakah ibadahnya itu secara asalnya tidak disyariatkan atau disyariatkan tetapi melakukannya tidak sesuai dengan cara syariat tersebut jadi eh, dengan cara lain ya dan dia menetapkan baginya sebuah sebab yang tidak ada syariatnya maka hal itu tertolak ya ini dalil jadi dalilnya tiga ya disebutkan di sini yang pertama adalah surat Al-Baqarah ayat 128 kemudian surat Asy-Syura ayat 21 am lahum syuraka syar'a lahum min ad-din ma lam ya'zan bihillah ya asy-syura itu 21 kemudian eh, hadis Aisyah radhiyallahu anha Kemudian ikhwan fillah kita lihat beberapa contoh. Contohnya sangat banyak sekali disebutkan oleh Syekh Muhammad Saimin ya sampai puluhan. Bahkan sampai sini 38 tapi mungkin saya tidak baca semuanya. Dalam pertemuan ini setengahnya dulu ya dan kita ada beberapa contoh yang sudah Anda contohkan, cuma nanti Anda pilih contoh yang eh, sangat sangat berhubungan dengan kita, ya. Eh, di antara contohnya saya bacakan dalam masalah wudhu. Kita penerapan kaidah ya, penerapan kaidah sekarang. Masuk kepada tatbiqat al-qaidah. Penerapan kaidah. Ada waktu lima menit lagi. Kemudian kita buka tanya jawab. Dalam masalah berwudu. Saya mencontohkan man ghassala ra'sahu fil wudu badalan min al-mashi lam yujzi'hu لأن فرضه المسح والإبادات مبنية على الوقف Nah ini contohnya ya Siapa yang mencuci kepalanya ketika wudhu pengganti dari mengusap kepala maka tidak sah wudhunya lam yuzzi'hu karena kewajibannya adalah mengusap kepala ya karena apa kaidahnya al ibadatu mabniyatun al waqf atau mabniyatun al syara' al ibadat mauqufatun ala al syara ibadah itu dibangun di atas syariat jadi misalkan ada seseorang bulan dia berwudu kemudian berudukan cuci tangan kumur-kumur yang masukkan air ke hidung ya tiga kali cuci muka cuci semua ini pakai air cuci cuci tangan eh, sampai sikut kemudian dia cuci kepalanya dicuci pakai air dicuci ini enggak sah. Karena apa? Karena perintahnya, kewajibannya adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa wamsahu bi ru'usikum." Wamsahu bi ru'usikum. Artinya apa? Usap kepala kalian. Bukan cucilah kepala kalian, bukan. Tapi diusap, ambil air, kemudian diusap. Ya. Di ibadah itu harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Maukufatun ala syara' ya. Dan sampai ah, Ana punya keinginan sesuai dengan hati nurani Ana, sesuai dengan hawa saya, ya, sesuai dengan hawa nafsu saya, supaya lebih afdol. Afdol, ada yang bilang afdol. Supaya lebih afdol katanya. Kalau supaya lebih afdol daripada ngusap kepala, cuci saja kepalanya dengan air satu ember misalkan eh? ini enggak sah walaupun dicuci dengan satu ember atau dua ember karena ibadah itu apa? kembali kepada syariat bukan kepada hawa nafsu kita bukan nah ini ini pelajaran yang sangat menarik ya pelajaran yang luar biasa al ibadatu mauqufatun al syara pegang ini kita pegang kaidah al-ibadatu mauqufatun ala syara'. Ibadah itu dibangun, ditegakkan di atas syariat. Ya. Syariat itu Al-Qur'an dan Sunnah. Apa yang Allah syariatkan dan apa yang Rasul SAW syariatkan. Bukan kata saya, bukan kata Anda, bukan kata dia, bukan kata mereka, bukan kata orang, manusia, bukan. Ya, Bukan kata guru saya, bukan. Bukan kata guru Anda, bukan kata guru mereka. Tapi kata Allah dan Rasulnya. Dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, seperti itu. Jadi, ibadah itu dibangun di atas syariat. <clears throat> ya. Ini contohnya. Ini contoh yang simple, tapi mengandung pelajaran yang besar. Ya. Jadi sekali lagi contoh berwudu. Ya, orang berwudu. Dan Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah." Dalam surah Al-Maidah, wahai orang-orang beriman, apabila kalian berdiri hendak melakukan salat, "Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq," kata Allah. Cuci wajah kalian, tangan kalian sampai ke siku. Dicuci. Kemudian Allah katakan tentang kepala, Rambut wamsahu biru'usikum. Usap kepala kalian, rambut kalian, kepala kalian. Ya, wa arjulakum arjula dengan fathah nasab kembali ke ghusl. Adapun kaki cuci lagi. Tapi masalah kepala adalah diusap. Ya. Jadi nggak boleh. Sekali lagi kalau di antara kita wudhu, wah melihat aisyah ini cuma ngusap doang Ana mau bikin yang lebih afdal dari ya yakni apa saya siapkan satu ember saya cuci kepala eh? supaya Allah menerima ibadah saya lebih sempurna lagi Allah tahu maksud saya saya habiskan satu ember untuk menggosok kepala ini afdol daripada cuma ngusap doang kan ngusap doang itu nggak membersihkan Ditambah lagi dengan dikramasi, Kasih keramasan. Eh? Gak ada itu. Ya, gak ada. Mesti nurut syariat. Lihat, am lahum syuraka syara'u lahum min din ma lam ya'dhan bihi Apakah mereka memiliki eh, sekutu-sekutu yang membuat syariat agama yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya? Tak boleh. Kita punya Rasulullah. Kita punya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Allah turunkan untuk menjelaskan syariat. Ini contoh yang pertama yang saya bacakan di sini. Contoh banyak, tidak kita tidak ambil semuanya. Contoh yang lain. Contoh yang lain. إذا كان على بدن المريض نجاسة لا يستطيع إزالتها فإنه لا يتيمم لها لأن التيمم لا يؤثر في إزالة النجاسة ولأنه لم يرد تيمم عن النجاسة والعبادات مبناها على الاتباع kalau ada orang sakit di badannya itu ada najis yang tidak bisa dihilangkan ya maka dia tidak tayamum untuk itu ya karena tayamum itu kata Syekh Utsaimin tidak berpengaruh dalam masalah menghilangkan najis. Ya kalau tayamum dalam masalah menghilangkan hadas, ya. Karena tidak ada keterangan tayamum untuk masalah hal yang najis. Karena ibadah itu mabna alil ittiba. Ibadah itu dibangun di atas ittiba, yakni syariat. Hmm? Nah itu, harus dibersihkan. Harus dibersihkan najis dalam badan kita. Ada orang najisnya di eh, najisnya di badan eh, tayamum Tidak ah. bisa itu. Dibersihkan dulu najisnya. Kemudian contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga. Saya men men mencontohkan ya, contoh yang ketiga maksud contoh ketiga yang saya bacakan. Kalau di sini nomor tujuh ya. La tushra'ul itala fi raqatai سنة الفجر بالقراءة أو الركوع والسجود لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف هاتين الركعتين ini contoh yang lain contoh orang sholat dua rakaat yakni sunnah fajar kita tahu dua rakaat dari sunnah fajar pahalanya sangat besar sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda ركعتا al ركعتا الفجر al له من الدنيا وما فيها fiha lebih baik baginya daripada dunia beserta isinya pahalanya sangat besar seakan-akan orang itu sudah mendapatkan dunia beserta isinya dua rakaat fajar kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat sunnah dua rakaat sebelum fajar Salat sunnah dua rakaat sebelum fajar Rasulullah SAW bacaannya adalah rakaat pertama setelah Al-Fatihah baca Qul ya Hal Kafirun. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah baca Al-Ikhlas kul Huwallahu Ahad. Kemudian rukuknya ringan, sujudnya pun ringan. Ini yang dicontohkan sama Rasulullah SAW. Ada sebagian kita, ya, aduh, pahalanya gede nih, ya, anak mau sholat rokaat pertama surat Al-Fajr Ana baca dengan surat An-Naba misalkan An-Naba Rokaat keduanya dengan surat Ini apa namanya Al-A'la misalkan Nah ini Lebih panjang Atau lebih panjang lagi Ya Anda mau baca dengan surat Rum Rokaat pertama Rokat kedua mau baca dengan Al-Kah eh, eh, Lukman misalkan. Ya. Dan nah, Lukman dipanjang. Rukuknya dipanjangkan juga, sujudnya dipanjangkan juga. Ini tidak benar. Tidak benar. Kenapa? Tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Ya? Tidak sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat, tidak disyariatkan berpanjang-panjang dalam dua rakaat sunnah fajar. Baik itu dengan kiroah atau ketika rukuk atau ketika sujud. Karena Nabi, karena Nabi SAW yukhaffif meringankan dua rakaat ini. Sebaik-baik kita adalah mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini camkan oleh kita semua. Ya, kita tidak lebih baik dari Rasul SAW dan tidak bisa dibandingkan. Tidak bisa dibandingkan Rasul Rasulullah utusan Allah. Ya. Nah itu. Jadi sebaik-baik kita adalah mengikuti sunnah Rasulullah SAW menjadikan Rasulullah suri tauladan lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah sungguhlah ada pada diri Rasul untuk kalian itu suri tauladan yang baik dan janji Allah Allah janjikan kepada mereka yang mengikuti sunnah Rasul apa yang Rasul amalkan, amalkan. Apa yang Rasul tidak amalkan, tidak amalkan. Adalah pahalanya besar. Allah berfirman, Kul in kuntum Allah, apabila kalian cinta pada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Yuhibbukumullah, kata Allah. Niscaya, aku akan cinta kalian. Wa yaghfir lakum dunubakum, kata Allah. Eh? Dan Allah akan menghapus, mengampuni dosa kalian. Wallahu ghafur rahim dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik. Ini saja barangkali yang bisa Anda sampaikan dan baru tiga contoh ya, dan di sini banyak sekali sampai puluhan contohnya. InsyaAllah kita akan bahas satu persatu contoh eh, saya pilihkan dari contoh-contoh dalam takbiqat praktek untuk praktek koida ini supaya kita lebih paham tentang sunnah ya dan tentunya ingat ya masalah keikhlasan pun harus diperhatikan ya karena ibadah dibangun di atas dua hal ini ya Allah alam iswab ini insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya Ya, Zakallah khair kami sampaikan kepada Ustaz Abu Ya Al-Qurani Allah Hafizahullah Ta'ala atas penjelasan tentang kaidah yang sangat agung dan besar bahwasanya ibadah ditetapkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an dan Sunnah. Mendengar dan pemirsa Roja TV, kita berikan kesempatan bagi Anda untuk bersoal jawab dan e, membahas lebih dalam dari tema ini. Anda bisa menghubungi kami di line telepon 0218236543. Pertanyaan pesan singkat di 0819896543. Kami akan angkat pertanyaan via telepon terlebih dahulu silakan. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu di mana? Uh, dari Jambi Pak. Ibu silahkan. iya. Baik silakan Ibu. Oh ya, saya mau bertanya ya, silakan, mengenai ya. uh, memperbanyak di uh, doa di dalam sujud. Iya. Apakah uh, setelah membaca doa sujud bisa berdoa dengan bahasa Indonesia? Uh -huh. Yang pertama. Yang kedua apakah doa tidak uh, eh, dan membaca Rabbana atina Bidunya hasanah. Iya. Apa boleh atau tidak? Soalnya ada yang mengatakan mm -hmm. ayat Al-Qur'an tidak boleh dibaca mm -hmm. di dalam sujud. Di dalam sujud. Ya. Yeah. Yang kedua eh, ini Ustaz. Silakan, silakan. Uh, doa sesudah atahiyat um, terakhir sebelum salam, doa sebelum salam. Kalau kita mengikuti imam, uh, imam sudah selesai membaca uh, sudah salam, apakah kita bisa menyambung dengan doa doa yang dianjurkan oleh uh -uh. Nabi? Jadi kita ya memperlambat salamnya. Iya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. <clears throat> Baik. Umu, silakan. siapa? Dari Jambi ya? Iya. Baik, uh, untuk saudari kita yang dari Jambi, ada dua pertanyaan. Ya, terima kasih atas pertanyaan pertama kali. Mudah-mudahan Allah berkahi umum dan juga berkahi kita semua. Baik, <clears throat> ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama ada dua cabang. Ya. Tentang masalah doa di sujud. Ya. E, dalam hadis-hadis dijelaskan tentang keutamaan sujud. Ya, banyak sekali. Di antara keutamaan sujud adalah ya, Eh, seorang hamba itu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kata Rasulullah SAW, fa'kthiru fiha eh, doa Perbanyak doa. Nah, kita dianjurkan untuk perbanyak doa dan uh, dalam keadaan yang apa namanya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala waktu sujud ini. Artinya di, di, diusahakan kita berdoa pada Allah di waktu-waktu sujud. Baik, pertanyaannya tentang bahasa Indonesia yang kedua tentang boleh tidak pakai Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina nar. Nah, tentang pakai bahasa Indonesia, pendapat yang saya pilih boleh. Berdoa dengan bahasa Indonesia. Ini pendapatnya Syekh Muhammad sallallahu alaihi rahimahullahu taala dan juga pendapat Anda pernah bertanya langsung kepada Syekh Salim Al-Hilali hafizahullah taala ketika beliau masih sering datang ke Indonesia. Beliau salah satu dari muridnya Syekh eh, Al Bani rahimahullah taala tentang berdoa dengan bahasa Indonesia dalam uh, sujud dalam sujud ya karena kalau kita bisa dan boleh berdoa dengan bahasa Arab ya dengan bahasa Arab bahasa Arab tentunya kita tahu kita kita lihat salat ya solat yang membatalkan solat apa yang membatalkan solat adalah bercakap-cakap berbicara dengan perkataan yang bukan eh, yang disyariatkan dalam sholat. Kita tahu sholat. Sholat adalah eh, ibadah yang mendekatkan diri kita kepada Allah. At-taqarrub ilallah, kata syaitan mendekatkan diri kepada Allah. Iaqwalin wa af'alin ma'lumatin ya ma'lumatin muftatahatin bit wa muhtatamatin bitaslim. Ini ini definisi salat. Kita harus tahu. Salat adalah taqarrub ila Allah mendekatkan diri kepada Allah dengan akwal, dengan perkataan-perkataan, dengan perbuatan-perbuatan yang sudah maklum. Artinya apa? Dicontoh oleh syariat, dicontoh oleh syariat, dicontoh oleh Rasulullah SAW. Dicontoh oleh Rasulullah SAW. Dibuka dengan takbir, takbiratul ihram, Allahu Akbar, ditutup dengan salam. Tidak boleh dalam solat kita melakukan gerakan di luar solat. Tidak boleh dalam solat kita melakukan perkataan, mengucapkan ucapan di luar solat. Ya, baik itu dengan bahasa Indonesia atau dengan bahasa Arab. Ya, baik itu dengan bahasa Indonesia atau dengan bahasa Arab. Hukumnya bisa membatalkan solat. Nah, oleh karena itu, Ketika dalam syariat dibolehkan berdoa ketika sujud, ya, tidak ada keterangan sujud eh, berdoalah dengan bahasa Arab saja. Tidak ada. Ya. Doa ketika seseorang boleh dengan bahasa Arab, bahasa Arab kan di luar solat, Tidak ada keterangan harus dengan bahasa Arab. Ya kan? Doa dengan sesuatu yang diminta oleh hamba. Kan tidak semua orang bisa bahasa Arab tentunya. Maka boleh berdoa dalam sujud dengan walaupun dengan bahasa Indonesia. Mana dalilnya mengkhususkan doa dalam sujud harus dengan bahasa Arab saja? Ya. Alasannya apa? Misalkan enggak enggak sekarang pendapat yang mengatakan tidak boleh dengan bahasa Indonesia apa dalilnya? Misalkan karena dia berbicara misalkan bukan dengan, eh, dengan eh, hal yang ada dalam sholat. Saya tanya, bahasa Arab itu eh, dengan bahasa eh, dengan aturan sholat atau bukan? Artinya eh, apa namanya eh, lafad-lafad yang dicontoh sama Rasulullah SAW atau tidak? Rasulullah SAW membebaskan doa di situ, ya berbanyak doa, ah gitu, ya. Jadi kalau orang bolehkan dengan bahasa Arab, maka dia boleh dengan bahasa Indonesia, ya Ketika antum mengatakan bahasa Indonesia itu nggak boleh, saya tanya bahasa Arab boleh tidak? Mana dalilnya pengususan dengan bahasa Arab? Kan itu? Dalilnya mana? Rasulullah SAW di situ mengatakan berdoalah. Ya, berdoalah. Ah, berdoa dengan bahasa apa? Bahasa yang kita pahami, yang kita inginkan dari apa yang kita inginkan untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita perhatikan. Kemudian masalah yang kedua masalah Rabbana atina fid dunya hasanah. Masalah Rabbana atina fid dunya hasanah. E, ini banyak disalahpahami oleh sebagian kita ya. Betul ada keterangan bahwa tidak boleh dalam ruku' dan sujud membaca Al-Qur'an. Kalimatnya membaca Al-Qur'an, bukan berdoa. Adapun berdoa maka boleh. Walaupun lafaz-lafaznya terambil dari Al-Qur'an seperti contohnya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Kita dalam rangka berdoa kepada Allah, bukan dalam rangka membaca Al-Qur'an. Dan ini fatwa dari para ulama kita. Jadi boleh membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar atau Rabbi habli minas solihin misalkan atau doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ya Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim misalkan ya ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم boleh tetapi kalau niatnya ketika kita baca itu untuk baca Quran nggak boleh. Misalnya gini, ruku, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Itu dalam rangka baca Quran, bukan dalam rangka berdoa. Ini yang nggak boleh. Ya. Jadi rukuk dan sujud tidak boleh baca Al-Qur'an. Tapi kalau berdoa walaupun lafadznya dari Al-Qur'an maka diperbolehkan. Wallahu a'lam Ini pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang e, kedua. Pertanyaan yang kedua tentang e, masalah tadi kita memperlambat ya tidak Eh, sesuai dengan imam maksudnya imam dulu terus kita baca doa-doa tahiyat akhir boleh tidak hukumnya nggak boleh hukumnya nggak boleh karena e, Rasul SAW bersabda inna ju'ila al-imamu liu bihi sesungguhnya jadikan imam itu untuk diikuti ya mengikuti mengikuti gerakan imam itu ada tiga hal ya pertama mendahului kedua mengikuti, ketiga lama mengikutinya. Artinya eh, mengikuti tapi lama gitu sudah imam sudah melakukan gerakan lama kemudian baru kita eh ta'akhur ya, ta'akhur. Eh, terlambat dari dari mengikuti imam. Yang dua nggak boleh, yang satu boleh. Ya, artinya apa? Ngikutin itu imam takbir, setelah takbir kita takbir. rokok rokok, Sujud, sujud. Ya, duduk ngadap dalam sujud, ikut. Kemudian salam, ikut salam. Gitu, jangan imam salam, kita masih lama baca yang itu doa dulu ya. Setelah itu baru assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah misalkan. Ini nggak boleh. Ya. Ini nggak boleh. Walaupun tidak membatalkan eh, yang tidak, tapi ini tidak boleh dilakukan. Karena Rasulullah SAW bersabda, Inna ju'ala al-imamu liyu'tamma bihi. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti wallahu a'lam bishawab. Ya. Yeah. Baik, jazakallahu khair atas penjelasan dan jawabannya. Demikian Ibu e, yang bertanya dari Jambi, barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan berikutnya via telepon di 021 823 6543. Silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa umur di mana? Dari Filana Sirtubundo Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah. Eh, uh, ini gimana Ustaz? seperti orang eh, seperti kiai itu ya Ustaz kan tidak uh, memberitahu gitu bahwa uh, eh, berwudu itu tidak seperti itu gitu tidak apa namanya cuma sedikit-sedikit itu. Hmm. Eh, tidak disapukan ke kepalanya gitu. Hmm. Uh, bagaimana dengan yang awam? Kalau yang yang awam kan nggak tahu gitu. Hmm. Uh, seperti Ana dulu kan nggak Hmm. Ano, kan nggak tahu ke nah Sekarang kan sudah tahu. Da hmm. Bagaimana tidak tahu gitu kan? Hmm. Uh, siapa nanti yang uh, bertanggung jawab di hadapan Allah gitu ya Ustaz? Yeah. Apa ada harapan ampunan dari Allah gitu bagi hmm. orang yang tidak tahu Ustaz? Yeah. Mohon penjelasan. Syukron. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi nah. wabarakatuh. Jazakallah khair. Baik. <clears throat> orang yang tidak tahu ada uzur tentunya. Ya, terima kasih kepada uh, ukhti yang bertanya ya, barakallahu fiik. Uh, eh, tentang orang yang tidak tahu, ya kita melihat ada uzur dalam syariat kan, ada jahal ya. Tentu yang bertanggung jawab adalah orang yang mengajarkan yang mengajarkan ilmu tersebut ya. Uh, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah Siapa yang memberikan contoh yang baik, maka dia mendapatkan pahala dan pahala yang mengikutinya sampai hari kiamat. Tapi kebalikannya juga sama. وَمَنْ sunnah sunnah الْإِسْلَامِ sunnah سَيِّئَةً سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ Barang saya mencontoh dengan contoh yang buruk, dia mendapatkan dosanya dan dosanya pada sampai hari kiamat. Nah, tapi, eh, orang yang tidak tahu, ya, kemudian tahunya seperti itu, ya, Mudah-mudahan ada uzur. Mudah-mudahan ada uzur dan insyaallah taala Allah ampuni. Ya. Yang muskilannya adalah orang yang tahu ngerti tentang sunnah sunnahnya seperti ini kemudian musir dia terus menerus di atas uh, hal yang menyelisih sunnah ya, ini yang berbeda hukumnya dengan yang tidak tahu ini secara umum seperti ini ya wallahu a'lam bishawab ya baik kami sampaikan kembali bagi Anda yang bertanya di line telepon di 0218236543. Di belakang Ibu Ferdiana dari situ Bondo silakan. Halo. Baik, kami akan angkat pertanyaan dari pesan singkat terlebih dahulu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik dan jazakallahu khair atas pembahasan yang sangat bermanfaat. Uh, Ustaz kami mengetahui bahwasanya syariat memang ditegakkan di atas uh, ibadah ditegakkan di atas syariat dari Al-Qur'an dan Sunnah. Yeah. Lalu bagaimana uh, ketika ada seseorang yang berhujah bahwa ada perkara-perkara yang memang diperbolehkan ketika tidak dicontohkan oleh Rasul untuk kita laksanakan. Sebagaimana perkara Bilal yang berwudhu melebihi batas yang ditentukan atau ada di antara sahabat yang tidak membaca surat kecuali membaca Al-Ikhlas terlebih dahulu. Atau ada juga dari sahabat uh, Bilal yang melaksanakan sunnah dua rakaat setiap kali selesai selesai berwudu. Ini ditakrir, ditetapkan oleh Rasul dan diperbolehkan. Padahal Rasul tidak pernah melaksanakannya. Apakah boleh berhujah dengan hadis ini atau tiga perkara ini? Bolehnya eh, hal-hal uh, yang lain yang memang dilar, tidak di luar sunnah. Jazakallah khair. Wa iyak. <clears throat> mudah sekali jawabannya dan betul ini merupakan subhat. ada, ada gangguan ya? Iya. Hah? Ini merupakan subhat memang harus dijawab. Ya, tapi syubhat ini sangat mudah dipatahkan. Ya. Sebagian orang melakukan hal yang bid'ah, hal yang tidak sesuai dengan sunnah berhujjah dengan hujjah sunnah takririah. Ini enggak benar. Ya. Perhatikan, yang diambil contohnya oleh sebagian mereka untuk melakukan hal yang bid'ah yang tidak ada sunnahnya dengan hal-hal yang tadi disebutkan itu betul. Bilal setelah sol, setelah berwudu salat. Salat sunnah wudu. Ya, Kemudian juga sebagian sahabat melakukan membaca surat Al-Ikhlas. Kemudian uh, yang lainnya, contoh yang lainnya. Perhatikan. Ini bukan perkara yang di luar sunnah. Ini adalah sunnah. Kalau kita kembali ke definisi sunnah, perhatikan. Sunnah adalah yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari perkataan dan dari perbuatan dari takrirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini masuk ke sunnah. Takrir. Seperti sahabat tadi, yang dia membaca surat Al-Ikhlas dalam sholatnya. Ya, dihabarkan kepada Rasul tentang perbuatan sahabat tadi. Ya, kemudian Rasul bilang kepada sahabat, coba tanya kenapa dia melakukan hal itu. Dijawab sama sahabat itu, saya eh, karena kul Allah adalah sifat Rahman, sifatnya Rahman. Dan saya suka membaca itu. Rasul SAW juga ketika dikhabarkan tentang alasan sahabat tadi, Rasul bilang kepada sahabat-sahabat lain, akhbiru, habarkan kepada orang itu, kepada sahabat tadi, bahwasanya Allah mencintainya. Lihat, takrir adalah ketetapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini sunnah. Artinya apa? Perbuatan yang memang dilakukan sahabat dan disetujui oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Kenapa kita katakan sunnah? Karena disetujui oleh Rasulullah SAW. Sekali lagi, karena apa? Disetujui, diketahui dan disetujui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah ada perbuatan yang dilakukan oleh sebagian sahabat tetapi tidak disetujui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Oh banyak. Ada. Ya. Ada perbuatan dilakukan oleh sahabat tapi tidak disetujui oleh Rasul dan ini ini tidak disebut sunnah. Ya, saya contohkan dalam hadis Bukhari. Ada seseorang namanya Abu Israel. Abu Israel dia ingin bernazar, bernazar puasa. Di samping nazarnya dia berjemur diri di siang matahari, di siang bolong. Ya, baik. Rasulullah SAW ketika tahu Abu Israel berdiri ya di tengah terik matahari di siang bolong apa Rasul diamkan? Apakah Rasul setuju? Tidak setuju. Ya, Rasul SAW melarang itu karena menyiksa diri. Ya, tetapi somnya terus dilanjutkan. Nah itu. Lihat perbuatan sahabat, tapi tidak ditakrir, tidak disetujui oleh Rasulullah SAW. Nah, contoh yang lain hadis Anas bin Malik. Ada tiga sahabat yang datang ke rumah rumah dari istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya tentang ibadahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sampai singkat ceritanya salah satu mereka ber, ber, berkata, saya mau puasa terus, tak buka-buka sepanjang e, masa saya puasa terus, nggak ada hari yang berbuka. Satunya, anak mau sholat malam terus, Satunya lagi anak mau menjauhi wanita, nggak mau nikah sama perempuan. Perbuatan sahabat, itu perkataan sahabat. Pertanyaannya, apakah Rasul mengiyakan? Menyetujui? Jawabannya tidak. Ketika Rasul tahu dan tidak menyetujui, maka haram hukumnya dilakukan. Nah, sekarang kita, kita bukan zaman wahyu. Siapa yang mengatakan perbuatan kita yang baru itu disetujui sama Rasul SAW? Hmm? Siapa yang mengatakan bahwa perbuatan yang baru yang kita lakukan itu ditakrir oleh Rasulullah SAW? Siapa? Tidak ada. Oleh karena itu, ya, kita harus hati-hati dalam masalah ibadah. Ibadah itu tauqifiyah. Ibadah mabniyatun ala syara' dibangun di atas syariat. Harus dengan dua syarat ikhlas, yang kedua sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Sesuai dengan suara Rasulullah SAW adalah yang baik itu perkataannya, perbuatannya atau yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Nah itu, ya, jangan salah pahami, jangan sampai mengambil beberapa dalil seperti perkataan, eh, seperti perbuatan Bilal, seperti perbuatan tadi untuk membenarkan perbuatan-perbuatan kita ya kita melakukan syariat-syariat baru, ibadah-ibadah baru, tetapi kita nggak tahu benar atau salahnya. Nah, ingat banyak hal-hal yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW belum mampu kita lakukan. Ya, dan ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Am lahum syuraka syara'u lahum ad-din ma lam ya'zan Apakah mereka punya sekutu-sekutu yang membuat syariat agama untuk mereka yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kalau pintu ini dibuka, pintu ini dibuka, ya, seribu orang saja, rambutnya sama hitam, atau ada putih-putihnya lah sudah tua misalkan, atau ada yang putih, pokoknya sama kepala manusia. Ada seribu manusia, seribu macam ibadah. Dan umat akan bercerai-berai. Ya? Ingat hadis Rasulullah SAW, Man fi amrina hadha, ma laysa minhu fawarat Siapa yang membuat hal yang baru dalam perkara urusan agama kami ini maka tertolak. Dan Rasul bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa Siapa yang beramal dengan amalan yang tidak ada contoh dari kami maka tertolak. Ini perkara yang harus kita dudukkan. Ini syubhat memang, syubhat yang anda sering dengar ya. Dan eh, oleh karena itu mohon disampaikan eh, jawabannya dan eh, jelaskan bahwa kita memahami syariat itu bukan pemahaman eh, asal-asalan saja. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Jazakallah khair atas jawaban penjelasannya. Demikian bagi Bapak dan beberapa penanya yang sama. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Ini mungkin pertanyaan terakhir kami terkait dengan eh, ibadah atau ya, pelaksanaan ibadah akan sesuai dengan sunnah apabila yang tadi dijelaskan sesuai dengan enam perkara. Yang menjadi pertanyaan bagaimana apabila seseorang ada yang senantiasa sujud setelah menyelesaikan salat saat yang yeah. disebut sujud syukur. Dan syukur. ini diritinkan setiap salat dia dia melakukan sujud tersebut nah. dan ketika ditanya sebab atau alasannya mm -mm. kita tidak akan mungkin bisa salat kecuali atas izin dan pertolongan Allah. Iya. Dan pertanyaan yang kedua demikian juga ketika seorang yang mengatakan ah, ah, Rabbi khfirli Rabbi khfirli ketika pengucapan sebelum Allah amin maka dia tambahkan dengan Rabbi khfirli dan ketika ditanya Uh, sebabnya karena di situ adalah merupakan tempat dijabahkannya doa. Mohon uh, penjelasannya jazakallahu khair. Nah, barakallahu fiik. Kembali ke masalah tadi, kita harus memahami bahwa sunnah itu sunnah fi'liyah dan sunnah tarkiyah. Sunnah fi'liyah adalah sunnah-sunnah yang dicontoh Rasul, dikerjakan Rasul, maka kita kerjakan Tarkiyah, hal-hal yang tidak dilakukan Rasul, tidak dicontohkan Rasul, maka sunnahnya adalah kita tidak melakukannya. Itu pun sunnah. Ya. Itu dua pertanyaan tadi bisa dijawab dengan hal ini. Ya. Jadi seperti uh, apa pertanyaan yang pertama tadi? Sujud syukur. Sujud syukur. Sujud syukur. Setiap setiap kali selesai sholat, tidak ada sunnahnya. Tidak ada sunnahnya. Ya, tidak ada sunnahnya. Karena apa? Karena tidak ada keterangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap habis sholat, apakah sholat fardu, sholat eh, sunnah, Rasulullah SAW melakukan sujud syukur. Ya, sujud syukur ada syariatnya. Ketika kita mendapatkan kenikmatan, Jadi itu dilakukan tidak e, sering sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak setiap kali sholat dilakukan. Ini namanya wulu. Ini namanya berlebihan. Iya wal wulu. Hati-hati dari perbuatan gulu. Ya. Nah, kita bersyukur, tapi tetap sesuai dengan syariat. Tetap sesuai dengan syariat. Lihat ulama e, Ibn, ba, e, Ibn Mas'ud berkata dan ulama yang lain ya atau, atau sahabat Ibn Mas'ud sahabat ya. Al-iktisadu fi sunnah khairun min al-ijtihadi fil bid'ah. Al-iktisad sedikit melakukan amalan tapi sesuai dengan sunnah lebih baik daripada banyak-banyak rajin tapi tidak sesuai dengan sunnah alias bid'ah. Eh, Jadi amal kita harus dilihat ini ada sunnahnya atau tidak ya. Rasulullah SAW melakukan atau meninggalkan. Rasul eh, melakukan atau tidak. Tentunya kita lihat tadi dia muka tadi kita bilang segala sesuatu yang sebabnya ada juga di zaman Rasul tapi Rasul tidak melakukannya ini makin bukan sunnah. Sujud syukur ada di zaman Rasul SAW dan Rasul melakukannya atau tidak ketika setiap, setiap kali sholat tidak. Ya? Kalau misalkan pintu ini dibuka, bahkan misalkan dia mengajak orang misalkan untuk sujud syukur setiap kali sholat akan terjadi ibadah baru. Ya? Sujud setiap kali sholat Allahu Akbar sujud syukur semuanya. Tidak ada sunahnya. Tidak, tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Walaupun sujud syukur ini adalah merupakan ibadah, ya. Tapi ibadah harus ditempatkan sesuai dengan porsinya, ketentuannya. Ya. Contoh yang lain tadi, ya, masalah Rabbi Firli. ya. Ini juga tidak ada keterangan, ya, tentang Rabbi Firli kemudian waladzalin, Amin, ya. Dari mana kita mengetahui bahwa di saat itu adalah saat istijabah, ya? Betul di saat-saat ibadah, saat-saat eh, eh, ada beberapa tempat yang memang dihabarkan sama Rasulullah SAW, ya, seperti sujud, ya. Tapi tidak ada keterangan di walad dolin. Kalau misalkan walad dolin saat ijabah, saat ruku juga saat ijabah, duduk di antara dua sujud juga ijabah, ya. Waktu berdiri juga saat ijabah, Ya, tapi kan ada ada apa? Ada hal yang harus diperhatikan Yang ini sunnah Rasulullah SAW. Tidak boleh secanggih-canggihnya kita, sehebat-hebatnya kita, sepinter-pinternya kita, sepinter-pinternya profesor, ya. Ada profesor misalkan, ya. Udah tingkat tinggi profesornya udah ilmunya masya Allah, ya. Pinter, bahkan kepalanya udah botak sudah, nggak ada rambutnya. Ya, sehebat-hebatnya dia, tidak boleh mendatangkan ibadah yang baru. Karena ibadah itu datangnya dari Allah. Allah utus Rasulnya saw Muhammad SAW untuk mengajarkan kepada umat, nih ibadah ini yang begini, yang Allah ingin itu yang seperti ini. Ya, kemudian kita tiba-tiba uh, datang, ya, kemudian melakukan hal yang tidak apa uh, menambah-nambah ini nggak boleh. Coba seperti waktu apa namanya ihram, ya waktu ihram. Ada orang datang ke Imam Malik, Imam Malik, "Wahai Imam, ana mau min aina uhrim? Dari mana saya ihram?" Eh, kata Imam Malik, "Min dhul Hulaifah." Dari dhul Hulaifah yang sekarang disebut oleh orang-orang Bir Ali. dhul Hulaifah. Dari Masjid Nabawi atau dari hotel-hotel sekitar Masjid Nabawi sekitar 20 menit atau 15 menit naik mobil ya. Nah, kata orang tersebut, Ya imam mana mau ihram dari Masjid Nabawi dari samping kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Malik, la taf'al dan lakukan karena Rasul enggak melakukan kan gitu. Jangan lakukan. Lakukan Anda ihramnya dari Zulhulaifah. Dia bilang ke Imam Malik, "Ya Imam, apa yang memudaratkan saya? Saya mau ihram dari Masjid Nabawi, kan bagus. Ya kan? Tambah ibadah. Kata Imam, la tafal, jangan lakukan. Kata orang tersebut, Enggak ya Imam innamahi amyalun aziduha. Ini hanya beberapa mil saja saya tambah. Kan ini kan baik. Ya. Imam Malik marah di situ. Ya. Tidak ada kebaikan. Ya. Tidak ada kebaikan. Harus sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ini. Ini e, para pemirsa yang bisa saya sampaikan. Saya sampaikan ter terakhir lagi ingat Allah berfirman, "Am lahum syuraka syara'u lahum ad-din ma lam ya'tan bihi Allah. Apakah mereka punya sekutu-sekutu yang membuat syariat agama untuk mereka yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Ini ayat-ayat dari Allah di Al-Qur'an Al-Karim. Sebagai apa? Sebagai kaidah. Kaidah yang mendasari kaidah yang kita bahas. Eh, al-ibadat mauqufatun ala syara'. Ibadah itu dibangun ditegakkan di atas syariat. Wallahu alam bisawab. Insyaallah kita bahas contoh-contoh berikutnya di pada pertemuan berikutnya tentang kaidah ini supaya kita lebih memahami dan supaya kita lebih enak ya e, beribadah. Oleh karena itu saya ingatkan kembali bahwa e, orang yang terkumpul padanya dua hal yang keikhlasan dalam beribadah dan ibadahnya sesuai dengan sunnah Rasul adalah orang yang beruntung, orang yang sukses dan orang yang paling bahagia di atas muka bumi ini dan di akhirat kelak.